Sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita kunci untuk mendapatkan kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Allah mengatakan dalam firman-Nya Wa man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah al-ayah artinya dan barang siapa yang beramal saleh baik dia laki-laki ataukah wanita wa huwa mu'min dalam keadaan dia seseorang yang mukmin yang beriman Allah menegaskan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah maka sungguh sungguh kami akan menganugerahkan kepada dia hayatan thayyibah kehidupan yang tayyibah yang baik. Sampai akhir ayat. Kaum muslimin rahimakumullah. Masing-masing kita tentu mendambakan kehidupan yang baik. Kehidupan yang mapan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang sukses. Semasa di dunia kita apalagi nanti dia yaumul qiyamah. Tidak ada orang yang ingin menderita. Tidak ada orang yang ingin merana. Semuanya berharap bahagia. Kuncinya pada ayat ini. Dalam ayat ini barakallahu fikum Allah Jalla wa ala menjamin Siapa saja dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita yang memenuhi dua persyaratan menjamin dengan hayatan tayyibatan kehidupan yang tayyibah yang pertama syaratnya ialah al-amalu salih man amila salihah dia di dalam kesehariannya beramal soleh. Amal soleh itu semua amal-amal yang dibimbingkan dalam Islam. Kita kerjakan dengan ikhlas. Lillahi ta'ala. Tulus lillahi ta'ala. Dipersembahkan hanya untuk Allah semata dan kita melakukannya dengan bimbingan Islam itu amal soleh meliputi semua yang ada pada agama Allah yang mulia ini dua macam yang pertama dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib-wajib yang mustahab sunnah-sunnah dan yang kedua meliputi meninggalkan larangan-larangan agama, entah larangan yang haram atau larangan yang makruh dengan keyakinan ini haram. Ditinggalkan karena kita tahu ini perkara haram dalam rangka untuk mentaati Allah Jalla wa ala. Ini namanya amal soleh. Itu meliputi Islam secara kafah keseluruhan. Ibadah-ibadah kita antara kita dengan Allah Jalla wa Ala dikenal di kalangan para fuqaha kita namanya ibadah mahdhah hubungan hamba dengan Rabbnya ketika dikerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala ketika dengan bimbingan Islam itu amal soleh juga meliputi ibadah-ibadah akhlak, ibadah-ibadah adab ibadah-ibadah muamalah, interaksi antar sama hamba ketika dikerjakan dengan ikhlas, dengan bimbingan Islam, itu namanya amal soleh. Sehingga luas sekali cakupannya. Ditambah lagi, ketika ada larangan-larangan agama, ditinggalkan karena takut kepada Allah. Ditinggalkan karena kita paham larangan agama. Ini amal soleh. Ketentuan yang kedua ialah wahwa mukmin dan dia adalah seseorang yang mukmin yang beriman. Ini ketentuan mutlak. Paten. Dan memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Mereka adalah muslim. Beragama Islam. Memeluk agama Islam dan dia bukan semata-mata muslim, mukmin. Betul-betul memiliki iman yang sahih, memiliki akidah yang kuat, prinsip-prinsip yang benar dan itu diwujudkan dengan poin pertama tadi, amal soleh. Bukan semata-mata KTP Islam, bukan semata-mata dari kecil Islam, bukan semata-mata selama ini muslim tapi harus mukmin tingkatan yang lebih tinggi lagi dari semata-mata keislaman muslim yang betul-betul beriman yang betul-betul berakidah berprinsip dan itu diwujudkan dengan poin pertama tadi kaum muslimin rahimakumullah walhamdulillah ala taufiqihi wa hidayatih. Kita bersyukur, bertahmid kepada Allah Jalla wa ala yang masih dan senantiasa memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita sampai detik ini alhamdulillah beragama Islam. Menjadi hamba Allah yang muslim, beriman kepada Allah Jalla wa ala beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Artinya satu poin sudah kita genggam. Tinggal bagaimana kita naik menjadi mukmin dengan ketentuan yang pertama tadi, amila solihah. Maka barang siapa yang mendambakan kehidupan yang baik, kehidupan yang mapan, yang sukses, yang bahagia, yang tenang, dunia akhirat. Dan dia seorang muslim, maka dia harus berlomba-lomba untuk meningkatkan amal solehnya. Berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Meningkatkan takwa dia kepada Allah melaksanakan perintah menjauhi larangan takwa atau namanya amal soleh ini perjuangan masing-masing kita sebagai seorang muslim semakin banyak amal solehnya semakin berkualitas amal solehnya semakin ikhlas dalam beramal soleh dengan bimbingan Islam maka semakin maksimal, semakin sempurna kebahagiaan dia. Semakin sempurna hayatan toyibah untuk dia. Semakin kurang amalnya, semakin loyo, nggak bersemangat amalnya, atau malah nggak ikhlas, riaknya muncul, sum'ahnya muncul, niatan-niatan duniawinya muncul, maka semakin berkurang kadar hayatan taibahnya. Maka masing-masing harus mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana keislaman kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana amal soleh kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana takwa kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah hayatan thayyibah yang disebutkan dalam ayat di atas itu sifatnya umum. Allah Jalla wa'ala tidak menyebutkan poin-poinnya. Tidak mengatakan sungguh-sungguh kami akan anugerahkan untuk dia rumah mewah. Tidak. Kami kasih dia kendaraan yang nyaman. Tidak. Kami kasih dia harta yang berlimpah ruah. Tapi menggunakan kalimat umum yang indah. Fala nuhyiyannahu hayatan toyibatan. Sungguh-sungguh. Terjemahannya sungguh-sungguh dikarenakan memang pada lafad falanuhiyannahu ada taukid taukid itu bahasa Arabnya. Penekanan-penekanan ada lam taukid, ada nun taukid. Falanuhyiyannahu. Artinya kepastian. Kepastian sungguh-sungguh Allah melimpahkan kepada yang beriman, yang beramal saleh hayatan thayyibatan. Sehingga meliputi semua kehidupan yang tenang. Kata para ahli tafsir, di antara makna hayatan tayyibatan ialah syukur nikmah wal qanaatu biha. Hamba tadi diberi taufik, diberi hidayah untuk mensyukuri nikmat. Qadaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Tidak pernah merasa kurang. Cukup ini diantara bentuk hayatan tayyibah dan itu tanda kebahagiaan. Dijelaskan oleh para ulama kita, tanda orang bahagia di dunia ini ada tiga. Dan itu berkaitan dengan keseharian dia. Yang pertama ialah Iza u'tiya syakarah. Bila dikasih rezeki, dikasih limpahan nikmat, syakaro, dia bersyukur. Tanda dia orang bahagia. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur kata Allah akan kami tambah lagi nikmatku untuk kalian. Tambah syukur, tambah banyak nikmatnya. Tambah syukur, tambah barokah kenikmatannya itu bahagia. Ini yang pertama. Ketika dikasih kenikmatan-kenikmatan, syukur alhamdulillah. Lesannya basah dengan tahmid kepada Allah Jalla wa'ala, Alhamdulillah atas kenikmatan ini. Hatinya merasa yakin nikmat ini minallah. Allah yang ngasih. Wa ma bikum min ni'matin minallah. Demi Allah mengatakan dalam firman-Nya. Semua kenikmatan yang kamu rasakan minallah. Semua dari Allah Jalla wa ala. Yakin dalam hati. Ini minallah. Ikhtiar itu sabab. Kita diminta untuk berikhtiar yang mubah. Itu sabab. Selebihnya Allah yang ngasih rezeki pada kita semua. Dipergunakan untuk beramal soleh tadi. Itu syukur nikmat. Tanda orang bahagia dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih pemberian minallah syukur. Dengan tiga cara. Hatinya meyakini nikmat ini dari Allah, lesanya berzikir alhamdulillah, bertahbit kepada Allah nikmat yang mulia ini. Badannya menggunakan kenikmatan untuk beramal soleh. Yang kedua, wa idza betuliya sabaroh. Ketika dikasih ujian, dikasih cobaan, dia sabar. Dikasih ujian rezekinya enggak lapang, dia sabar. Dikasih ujian dalam bentuk apapun, entah pada dirinya, pada harta bendanya, pada anak-anaknya, pada usahanya, pada semua kehidupan dia, sabar. Sobaro. Itu ciri-ciri orang berbahagia sabar dengan hati. Dia meyakini semua ujian ini Allah yang menguji kita. Takdir Allah Jalla wa'ala kita imani. Sabar dengan lesan. Setiap kali kita mendapatkan musibah, jangan lupa selalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya istirja. Doa kepada Allah, Rasul memberikan contoh doa mendapatkan musibah ialah mengucapkan setelah inna lillah wa inna ilaihi rajiun dia membaca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya itu dengan lesan sabar dengan lesan ada musibah apapun itu kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku. Gantikan untuk yang lebih baik daripadanya. Sabar dengan anggota badan, ditahan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan depresi. Jangan sampai mencakar-cakar rambut, jambak-jambak rambut depresi, pukul-pukul pipi depresi, kemudian uh, kerah jadi koyak, depresi. Jangan. Itu bukan sabar namanya. Ditahan anggota badan jangan saya mengerjakan hal-hal yang menunjukkan depresi. Orang yang sok, tidak mampu sabar menghadapi musibah. Sabar ketika ada musibah. Tanda orang baik. Tanda orang berbahagia. Dua ini disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan semoga Allah meridainya kata Rasulullah dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin belum mengatakan sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman itu menakjubkan inna amrahu kullahu lahu khair semua urusan dia baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min dan itu tidak mungkin tercapai bagi siapapun melainkan hanya itu yang mukmin saja, yang mukmin saja. Apa itu? Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa mendapatkan sarra yang menggembirakan dia, yang menyenangkan dia, yang lapang bagi dia. Syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Syukur itu lebih baik bagi diri. Wa idza asabatu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Juga ketika ditimpa marra, hal-hal yang membahayakan dia, sempit bagi dia, tidak nyaman bagi dia, sabar, dia sabar dan sabar lebih baik bagi dirinya dan itu hanya miliknya seorang yang mukmin. Syukur hanya mukmin yang bisa syukur. Sabar hanya mukmin yang bisa sabar. Ini dua. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah wataknya kita sebagai manusia. Kita ini manusia biasa pasti khilaf, pasti lupa, pasti salah, pasti banyak dosanya, selalu salah dan berdosa. Itu watak dasarnya Bani Adam. Seluas apapun ilmu kita, wawasan kita, setinggi apapun iman dan takwa kita, sebanyak apapun amal soleh kita, kita manusia biasa, pasti salah tidak ada yang suci di antara kita. Yang maksum hanya hanya para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Maka ada poin ketiga yaitu wa idza adznaba istighfar. Ketika seseorang muslim ini berbuat dosa entah dia sadari ataukah tidak istighfar segera mohon ampun kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Langsung taubat istighfar. astaghfirullahaladzim Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbi firli wa tub alaiya innaka anta tawabur rahim. Itu bahasa-bahasa istighfarnya. Atau menggunakan bahasa ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Ampuni aku. Istighfar itu tanda orang yang sukses, yang berbahagia, yang tenang kehidupannya. Yang salah, dia. Yang lupa khilaf, dia. Yang berbuat dosa, dia. Jatuh dalam perkara mungkar, dia. Sebagai hamba Allah yang lemah tadi. Tetapi ketika dia mengakui kesalahannya, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala At-Tawwab Ar-Rahim taubat kepada Allah dengan tempatan nasuha dia tinggalkan dosanya menyesali perbuatannya berazam tidak mengulangi lagi itu taubat Allah ampuni dosanya tidak semata-mata itu dikasih pahala yang lebih bukan semata-mata dosa diampuni tapi dinaikkan martabatnya disebutkan di At-Tahrim Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar Tidak cuma satu, dikasih tambahan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kata para ahli tafsir dan juga para ulama, taubatan nasuha itu yang memenuhi semua ketentuannya tadi, meninggalkan dosanya, menyesal atas perbuatannya, berazam, tidak mengulangi lagi. Dan dikatakan nasuha ketika dia taubat dari semua dosa, tanpa terkecuali apa pahalanya? Allah mengatakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Yang pertama, pasti Allah Jalla wa Ala akan menghapuskan kesalahan kalian. Mengampuni dosa kalian. Ini jelas ini. Orang berdosa tobat, hapus dosanya. Rasul mengatakan dalam hadis at-taubatu tajubu ma qablaha. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa sebelumnya. Apapun dosanya. Ada poin kedua, enggak semata-mata dihapuskan dosa. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan taubatnya kalian Allah Jalla wa ala menghapus dosa kalian dan yang kedua memasukkan kalian ke dalam al jannah di kiamah nanti. Yang salah siapa? Kita. Yang dosa siapa? Kita. Yang banyak dosa siapa? Kita. Hamba yang lemah ini. Tapi ketika kita taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita, menyesal atas perbuatan kita, berazam jangan mengulang lagi. Justru dengan itu dikasih al-jannah dijanjikan dengan surga oleh Allah Jalla wa'ala. Itu luar biasa. Itu tanda kebahagiaannya. Ini. Tiga poin ini. Dan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepengen bahagia? Berimanlah dan beramal solehlah. Ciri-ciri bahagianya ketika kita dikasih nikmat syukur. Dikasih ujian sabar. Dan selalu mengakui kesalahan kita dosa kita. Banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak bertaubat. Dikarenakan kita pasti salah. Pasti khilaf. Pasti banyak dosanya. Sehingga diperbanyak taubatnya. Dan istighfar dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ini diantara makna hayatan toibah. Dan ada makna yang lainnya lagi. Ialah sa'adah hakikiyah di dunia Thumma sa'adah hakikiyah yang qiyamah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia di dunia ini. Dan bahagia nggak semu, bukan fata morgana. Betul-betul berbahagia, hati kita nyaman, tenang, tentram, damai. Merasakan kebahagiaan. Urusan kita menjadi mudah. Ada problematika, cepat mendapatkan solusi. Terbimbing, diberi taufik, diberi hidayah dalam berislam, dalam beramal saleh. Mendapatkan yang namanya husnul khatimah dan yang yaumul qiyamah nanti meraih al-jannah. Itu yang namanya kehidupan yang berbahagia. Kuncinya pada iman dan amal saleh iman dan takwa kepada Jalla wa'ala. Maka ini semua kembali kepada masing-masing kita. Isi kehidupan kita dengan iman dan amal soleh. Apapun amal soleh tadi yang dibimbingan dalam Islam, ketika kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Lima waktu berjamaah di masjid, itu amal soleh. Kewajiban rukun Islam. Maka bersemangatlah dalam mengerjakan lima waktu laki-laki jamaah di masjid. Dan yang paling penting ikhlaskan niat. Yang ikhlas di dalam mengerjakan jamaah lima waktu. Persembahkan sholat kita, jamaah kita untuk Allah semata. Lillahi ta'ala. Yang ikhlas, yang tulus, yang kita harapkan ridhonya Allah semata, yang kita harapkan al-jannah yaumul qiyamah. Dan banyak lagi yang lain seperti yang diterangkan tadi. Ibadah-ibadah antara kita dengan Allah Jalla wa ibadah mahwa, muamalah kita, akhlak kita, adab kita, tata kerama, budi pekerti yang luhur dengan semua pihak dengan bimbingan Islam. Ikhlaskan niat. Itu semua adalah ibadah kepada Allah Jalla wa Amal soleh. Itu semua membawa keberkahan hidup. Membawa yang namanya hayatan toyibah. Sekali lagi ini semuanya barakallahu fikum kembali pada masing-masing kita. Semakin tinggi keimanannya, semakin banyak, semakin berbobot amal solehnya, semakin ikhlas mengerjakannya dengan bimbingan Islam, maka semakin sempurna hayatan tayyibahnya tadi. Barakallahu fikum. Jangan berpandangan yang namanya amal soleh hanya semata-mata sholat. Itu contoh. Semua amal-amal kebaikan yang disebutkan dalam Islam kita ikhlas mengerjakannya itu semuanya amal soleh. Salat amal soleh, zikir amal soleh, baca Quran amal soleh, puasa amal soleh, zakat amal soleh, haji amal soleh, umroh amal soleh, sodako amal soleh, berbakti kepada orang tua amal soleh, rumah tangga yang samawa amal soleh, mendidik anak-anak dengan terapi Islam amal soleh, bagus dengan kerabat, rahim dengan mereka amal soleh, baik dengan tetangga kita amal soleh, bagus bermasyarakat dengan kaum muslimin, dengan ukhuwah islamiyah, akhlak mulia, amal soleh, menghormati para ulama amal soleh Banyak sekali. Islam secara kafah itu amal soleh Yang penting dengan bimbingan Islam dan ikhlaskan niat. Barakallahu fikum. Perhatikan ciri-cirinya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan pada semua. Memberikan taufik pada semuanya. Diberi ciri-ciri kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika dikasih nikmat kita bersyukur dikasih uji kita bersabar dan ketika banyak dosanya, banyak salahnya kita taubat dan istighfar. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan anugerah kepada kita semua, taufiknya, hidayahnya. Diberi taufik kepada Islam, diberi taufik untuk mudah mengamalkan Islam, beriman, beramal saleh dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita semuanya hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah dan puncaknya nanti memberi kemudahan kepada kita semuanya mendapatkan husnul khatimah dan di yaumul qiyamah nanti al jannah amin ya rabbal alamin ini sedikit yang bisa saya utarakan semoga manfaat ke depan semoga semakin bersemangat dalam beramal soleh terutama sebentar lagi kita akan berjumpa dengan uh, bulan yang penuh dengan barokah syahrul Ramadan semoga Allah Jalla wa ala kembali mempertemukan kita Ramadan dengan lebih baik secara afiah diberi taufik diberi kemudahan bisa mengisi Ramadan dengan meningkatkan amal-amal kita semuanya amin ya rabbal alamin demikian dari saya subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh